badal itu pada niatan mengulang amil. Jadi ucapanmu ya jaa Abu Hafsin Umar itu pada niatan mengulang amil. Jaa Abu Hafsin jaa Umar gitu. Nah, sekarang kalau kita jadikan di sini pada contoh Hindun koma Zaidun akhuha sama dengan dikatakan Hindun koma Zaidun koma akhuha. Terus koma Zaidun robitnya mana? Enggak ada. Maka yang seperti ini tidak boleh di Arab kecuali sebagai apa? Atof, atof bayan. Bisa dipahami nggak ini keadaan yang pertama? Di mana di situ tabi hanya boleh di Eropa dengan satu sisi yaitu apa? Atau bayan tidak boleh di Eropa sebagai badal. Yaitu ketika tabiknya ini harus disebutkan. Tidak boleh dibuang. Hindun koma zaidun akhuha. Kalau dibuang akhuha rusak. Adapun pada badal kalau dibuang nggak rusak. Contoh. Ya, jazaidun zaidun akhuka, ja'a zaidun ya sudah sempurna. Iya kan? Ja Zaidun akhuka, akhuk dari badal dari Zaid. Dibuang akhukanya. Rusak enggak Ja Zaidun? Ya enggak. Bisa dipahami gini yang pertama nih. Jujur aja kalau belum paham. Usah malu-malu eh. Paham enggak? Eh, paham ya? Ya, syukur syukurlah. Keadaan yang kedua di mana di situ tabi harus di Arab sebagai apa? Atau bayan adalah ketika tabi ini dia tidak bisa menempati posisi yang pertama, tidak bisa dia menggantikan posisi matbu'nya. Ketika tabi'nya tidak bisa menggantikan posisi matbu'nya. Contoh Zaidun ya Zaidu. Ya Zaidu al-harfa. Ya, ya Zaidu al-harfa. Ya Zaidu al-harfa. Di sini mana di sini tabi'nya atau fayanya al-harfa. Di sini al harfa itu tabi dan dia di Arab harus sebagai atau atfayan. Tidak boleh sebagai badal. Kenapa? Karena al-harsa tidak bisa dia menempati posisi Zaid dengan didahulukan misalnya al-harsa Zaid. Kenapa? Karena ya nida itu tidak masuk kepada yang beral. Kalau seperti ini keadaannya maka harus diarah sebagai atof bayan. Bisa dipahami gak nih? Ya. Jadi tempat yang kedua di mana harus dierob dengan atof bayan atau sebagai atof bayan bukan badal yaitu ketika <clears throat> dia tabi tidak bisa dia menempati posisi matbu'nya seperti ya Zaidu al-harsa tidak boleh didahulukan al-harf dulu kenapa karena yang namanya ya ataupun huruf nida tidak masuk kepada munada yang beral nah itu kemudian diantara tambahan berikutnya mesti di Arab sebagai atau bayan yaitu ketika masuk di situ ay at-tafsiriyah ay at-tafsiriyah seperti dalam ucapanmu hadza asjudun hadza asjudu ay zahabun ini adalah asjud ay zahabun yakni zahab di sini zahab ya i'rabnya apa atau bayan kenapa karena dimasuki ay jadi yang datang setelah ay adalah apa apa atau bayan Kemudian juga di sana ada dua keadaan di mana wajib di eros sebagai badal, tidak boleh pembayaran, gantian. Ada dua keadaan di mana tabi di situ harus di eros sebagai badal dan tidak boleh sebagai apa? Apa bayan. Jadi secara umum boleh apa bayan eros sebagai badal secara umum. Kecuali ini kecualikan tadi yang dua yang pertama khusus di eros dengan apa bayan atau ditambah lagi satu Kemudian dua berikutnya ya khusus di Arab sebagai badal tidak boleh di Arab sebagai apa? Apa fayan. Keadaan yang pertama yang harus di Arab sebagai badal <clears throat> yaitu apabila yang pertama lebih jelas daripada yang kedua. Apabila yang pertama lebih jelas daripada yang kedua. Contohnya Qara'a qalun Isa Qara'a qalun Isa. Qalun membaca kiroah, yaitu Isa. Jelas di sini qalun lebih masyur daripada Isa. Ini sering kan kita ini kiranya kolun, ya kiraannya kolun, kolun itu Isa. Aslinya kolun tuh isim jenis maknanya yang jayid maknanya. Kemudian dijadikan kolun dalam bahasa ini serapan. Serapan dari bahasa asing yang diserap kemudian dijadikan nama kiroah kan kiroah kolun kolun ya kiroahnya Isa iya. ya. kolun kolun Isa. Mana yang lebih jelas? kolun dengan Isa? kolun. Berarti yang pertama lebih apa? Jelas daripada yang kedua Isa. Maka tidak boleh untuk di sini apa? Isa diiras sebagai atau bayan. Harus Isa diiras sebagai apa? Pak badal. Karena atau bayan dari namanya saja kan harusnya lebih jelas. Iya kan? Atau bayan. Terus lebih jelas. Dari yang pertama, yang kedua atau bayan harus lebih apa? Jelas. Yang kedua, ya karena sudah kita jelaskan yang atau bayan itu biasanya lebih jelas ataupun minimalnya seimbang lah sisi kejelasannya dengan yang pertama. Ini meskipun ada yang berbeda dengan pendapat ini. Kemudian keadaan kedua apabila tabi'nya lebih ma'rifah daripada matbu' apabila tabi'nya lebih ma'rifah daripada matbu'nya maka ini harus diarah sebagai badal beda ya kalau tadi lebih jelas kalau ini ma'rifah beda ya ma'rifah dengan jelas kalau jelas itu bisa ma'rifah semuanya ma'rifah semua kan Qolun ma'rifah Isa ma'rifah cuma yang lebih jelas mana Qolun dengan dengan dengan Isa Qolun, beda ya yang kedua apabila tabi'nya lebih ma'rifah daripada matbu'nya Contoh fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada ayat-ayat yang sangat jelas yaitu maqam Ibrahim. Di sini maqam Ibrahim harus diarah sebagai apa? Sebagai apa? Badal. Kenapa? Karena tabiknya, mana tabiknya? Maqamu Ibrahim. Ini lebih ma'rifah daripada ayatun bayinat. Ayat itu nakirah cuma dia dikhususkan dengan sifat bayinat. Sehingga dia mendekati ma'rifah. Dan makom ini apa? Nakiroh. dibawahkan kepada ma'rifah. Maka dia ma'rifah. Setingkat dengan alamiah ya kan? Ayat nakiroh. Dia disifati dengan bayinat. Lebih khusus maknanya. Mendekati ma'rifah. Makom nakiroh dibawahkan kepada Ibrahim. Jadi ma'rifah. Mana yang lebih ma'rifah? Ayatun bayinat dengan makom Ibrahim. Jelas makom Ibrahim. Karena yang keduanya Tabiknya lebih ma'rifah dari yang pertama ayat bayinat maka tidak boleh di Erob maqamu Ibrahim yang kedua sebagai atof bayan harus ya sebagai apa padal gitu. kenapa karena yang namanya nakiroh la tubayyin bil ma'rifah nakiroh itu ayatun bayinat isim yang nakiroh meskipun sudah dihususkan dengan bayinat tidak boleh di bayan, tidak boleh dijelaskan dengan yang ma'rifah. Makom Ibrahim, nggak boleh makom Ibrahim dijadikan sebagai bayan dari yang nakiroh ayat dan bayinat. Kemudian juga jamak muannats salim ayat kan jamak muannats salim ya kan tidak boleh dijelaskan dengan mufrad kan makom mufrad. Makom kan mufrad. Tidak boleh dijelaskan dengan mufrad muzakar secara ijma. Ya. Yeah Nah, itu kendalanya ataupun muskilahnya seandainya makom di Eropa sebagai apa? Atau bayan. Ini konsekuensinya bahwasanya yang ma'rifah makom menjelaskannya nakiroh. Dan konsekuensinya juga hmm, jamak muannas dijelaskan oleh mufrad muzakkar padahal itu tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين مدفوعه حرف من هذه الحروف العشرة وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى والثلاثة والثلاثة الباقية تقتضي تشريك الإعرابي فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت kemudian macam atof yang kedua ya setelah atof apa bayan yaitu atof nasak yang dimaksud dengan atof nasak adalah kata musannif tabi' yang di tengah-tengahi antara tabi' dengan matbu'nya oleh harf, oleh huruf. dari huruf-huruf yang sepuluh ini. Tabi yang di tengah-tengah di antara dia tabi tersebut dengan matbu'nya oleh satu huruf dari sepuluh huruf-huruf. Kalau Imam Ibn Qayyim menggugurkan satu, itu apa? Imma. Kita sering mendengar kata nasak, nasak. Apa sih artinya nasak? Iya kan? Atof nasak. Apa arti nasak? nasak maksudnya maja'a ala nizamin wahid apa yang dia datang di atas satu di atas satu pola di atas satu satu aturan maksudnya sama-sama rofa sama-sama jar sama-sama apa jazm sama-sama khafad nah, itu nasak tuh satu pola satu aturan gitu loh dalam i'rab sama-sama rofa sama-sama nasab sama-sama jazm jadi tabi yang telah disebutkan disebut dengan nasak karena apa yang setelah huruf atof itu satu keadaannya dengan yang sebelumnya dalam hal i'rab itu. Disebut dengan nasak tabi' yang datang setelah huruf-huruf atof yang disebut dengan nasak karena apa yang datang setelah huruf atof ini ala nizami maqablah sesuai selaras dengan apa yang sebelumnya dalam hal i'rab. Ya, ungkapan atof nasak adalah ungkapannya orang-orang kufah dan itu yang masyur ya. Ada si Bawai dan para pengikutnya menamainya dengan nama yang lain, Babu Syirkah. Babu Syirkah. Kenapa disebut dengan Babu Syirkah? Karena huruf-huruf ini memperserikatkan apa yang sebelumnya apa yang sesudahnya dengan sebelumnya dalam hal i'rab ya makna sama maknanya sih disebut dengan apa tasyrik karena mempersekutukan, menyamakan apa yang setelah huruf ahtaf dengan yang sebelumnya dalam i'rab. Kemudian kata musannif di sini wahia dan dia huruf-huruf ataf tersebut adalah yang pertama wawu. Insyaallah akan datang juga penjelasan maknanya satu persatu. Fa, thumma, hatta, am, au, imma, bal, la, lakin. sab'atul uwal uwal jamak tadi apa? Ula uwal jamak tadi uwal ulatu awal muzakar tu manas, biasanya dalam adan ma'dud gimana Al sabah al-uwal sebenarnya al awal dari, ya. ya. sama sih al-ula juga jamanya uwal cuma karena di sini berbeda ya adan ma'dudnya adanya eh, manas, maka apa ma'adudnya muzakar biasanya Fasab'atul uwal maka tujuh pertama dari atau huruf atau ini itu apa? Tujuh pertama, tujuh bagian pertama. Wawu, fa, summa, hatta, am, au dan imma. Taqtadi tashrika fil i'rab wal ma'na. Menuntut kesamaan dalam i'rab dan makna antara yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Dipahami? Taqtadi menuntut adanya persekutuan antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya dalam i'rab dan juga makna. jazaidun Zaidun wa Amrun. Berserikatnya dalam maji, ya kan? jazaidun Zaidun fa Amrun, thumma Amrun ila akhirih. Berserikat apa yang sesudahnya dengan yang sebelumnya dalam i'rab dan makna. Wa salasatul baqiyatu taqtadi tasyrikal i'rab dan tiga sisanya yaitu apa? Bal, la Lakin menuntut tasyrik al-i'rab persamaan hanya dalam i'rab saja, tidak dalam tidak dalam maknanya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Apabila engkau mengatofkan dengan huruf-huruf ini sesuatu kalimat kepada yang marfu' maka engkau rafa'kan kalimat tersebut. Atau engkau mengatofkan kepada yang mansub sesuatu kalimat kepada yang mansub maka dia ataupun engkau menasabkannya atau engkau mengatofkan kepada yang mahfub maka engkau mengkhafatkannya atau yang kepada yang madzum maka engkau menjazmkannya ini sudah sering diulang-ulang ya dan perlu diketahui bahwasanya yang diatofkan bukan hanya antara isim dengan isim ya atau fiil dengan fiil atau jumlah dengan jumlah tapi juga bisa diatofkan isim kepada isim ya isim kepada apa isim bisa ya ja'a zaidun wa amrun atau juga fi'il yatawafuna bil fi'il. Zaidun lam yaq'ud wa lam yatakallam misalkan. Zaid uh, kharaja wa baka Zaidun misalkan, ya kan? Dan seterusnya. Bisa fi'il kepada fi'il. Pertama isim kepada isim, fi'il kepada fi'il. Yang kedua isim kepada fi'il. Isim diatofkan kepada fi'il. Ini pun boleh. Ataupun sebaliknya. Fi'il diatofkan kepada isim. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Ada faedah dari Ibnu Anqa, kata Ibnu Anqa, syarat mengatofkan fi'il kepada fi'il yang lain itu harus sama zamannya. Kalau mustakbal, mustakbal semua. Ya, kalau madhi, madhi semua. Itu apabila kita hendak mengatofkan sebuah fi'il kepada fi'il yang lain, maka harus sama dua fi'il ini dalam waktu, dalam zaman. Apakah mustakbal semua ataupun madhi semua. Seperti contohnya in atai tuka ya, in atai tuka tukrimuni azurka wa tuka, ataupun uh, kita bikin contoh yang lebih mudah saja yang mati semua contohnya apa qama zaidun wa qa'ada ataupun qama zaidun wa takallama ya itu yang mudah insyaallah nanti akan ada rinciannya ini perlu rincian yang lebih luas insyaallah di pembahasan kau itu ada nanti kalau antum ikut ya Kemudian syarat. Kalau tadi syarat mengatofkan fi'il kepada fi'il. Yaitu agar apa? Satu zaman. Istiqbal, istiqbal semua. Madi, madi semua. Kemudian syarat mengatofkan isim kepada fi'il. Dan juga sebaliknya syarat mengatofkan fi'il kepada <clears throat> isim adalah. Agar isimnya yang diatofkan kepada fi'il. Atau yang fi'il diatofkan kepada isim. Itu bermakna fi'il agar isimnya bermakna fi'il. Saya ulangi syarat mengatofkan isim kepada fi'il atau sebaliknya mengatofkan fi'il kepada isim syaratnya adalah agar isim tersebut pada makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah ini kan pada makna fi'il. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an fal mughirati subha fa'asarna fa'asarna di sini asarna fi'il apa? Asarna fi'il madhi asara yusiru menerbangkan karena failnya itu nun domir kepada kembali kepada apa binatang-binatang kuda-kuda fa asarna di sini asarna fiil asara karena untuk hunna asarna di diatofkan kepada al-mughirat al-mughirat adalah isim kan isim bukan isim apa itu al-mughirat isim fa'il maf'ul atau apa isim fa'il dari aghara yughiru ya kan? mughirah mughirat di sini al-mughirat meskipun dia isim tapi pada makna fi'il karena takdirnya allai allai aghorna faasarna kuda-kuda yang mereka aghorna faasarna jadi pahami ya asarna itu dia tofan kepada al-mughirat kok bisa al-mughirat isim asarna fi'il bisa karena al-mughirat meskipun isim dia mengandungi makna fi'il takdirnya allai aghorna lamnya di situ alif lamnya mausul lamnya lam mausul al-mughirat sama dengan allai agharna. Contoh yang lain adalah yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Diatofkan di sini mukhrij isim kepada yukhrij fi'il. Kok bisa? Bisa. Karena mukhrij meskipun fi'il dia isim fa'il. Mengandungi mana? Fi'il. Ya cukup dulu lah insyaAllah. Sampai di sini. Nanti kita akan baca contoh-contoh yang didatangkan oleh Musonif Rahimahullah Ta'ala dan juga penyebutan atau penjelasan dari makna masing-masing huruf ataf yang beliau sebutkan jumlahnya ada 10 wallahu taala ala wa alam subhanallahi wa bihamdihi shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum